بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ معلق رحمه الله تعالى ولمن نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدوء والمنع والرسول صلاح الجسد وروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونمير بصرنا وصحي وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك وحكي أنه كان بمصر رجل تاجر dan dihikayatkan bahwasanya di Mesir ada seorang pedagang pitama ya dagang kurma dia juga lahu Atiyah Atiyah bin Khadam namanya Atiyah bin Khadam dia pedagang kurma Afiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli sarwah, orang kaya dia. Sunnah tagara kemudian jatuh pagi. Walam yabqa lahu siwa saubin yasturu auratahu. Enggak punya apa-apa lagi dia melainkan cuma baju ya, yang nutup aurat cuma ada baju tapi begitu ayah jatuh miskin tinggal baju tuh nutupin aurat. Walamma kana yaumu Ashura Fakala hari Ashura Ibnu Muharram Salat subha fi jami'i Amr ibn Auf Dia salat subuh di masjid Jami Amr bin As ومن عادة هذا الجامع لا يدخله النساء إلا في يوم عاشوراء لأجل دعاء Umumnya biasanya nih di masjid gak pernah masuk perempuan ya, kecuali 10 Muharram kalau 10 Muharram perempuan ikut masuk di ajil doa ya, karena pengen doa jadi laki perempuan masuk boleh Perempuan biasanya nggak boleh masuk, tapi kalau bulan Muharram ya Asyura boleh. Karena doa ya, dia pengen pada baca doa di masjid Amr bin Aus. Wa wajaba doa ma'a jumlatin nas, dia duduk ya bersama-sama sekumpulan sekumpulan manusia di masjid itu. Si tajir nih, dagang korma. Atiyah bin Khalaf. Wahwa bima'zilin Anin misa, Tapi dia sendiri gitu Nisa nggak mau nyampur sama perempuan Padahal ya, Ini lapir mau nyampur Kayak menjadi haram aja Tapi dia nggak mau sama perempuan Dijauh Jauh Nggak mau desek-desekan sama perempuan Namun tiba-tiba Faja'athu imra'atun Datang kepadanya seorang perempuan datangin dia wa ma'aha atfalun itu ah, perempuan bawa anak bawa pipi anak kecil ya Bagalat sambil berkata itu perempuan ya sayyidi wahai Tuhanku sa'altuka billah lama farazta anni wa sartani bi syai'in asta'inu bih ala quti hadhihi al-afdal Ya Tuhanku, aku minta kepadamu karena Allah. Ya supaya engkau bisa kasih kelapangan buat aku. Kau kasih makan aku. Ya, dengan sesuatu yang aku minta tolong. Untuk ngasih makan ala guti hadir aku buat kasih makannya anak. Aku minta deh kepadamu dengan karena Allah. Ya, tolong aku supaya aku bisa Engkau berikan aku sesuatu, makanan, supaya aku bisa ngasih makan anakku ini. Fakar mata abuhum, bapaknya mati. Ya anak, katanya emak. Ya, anak, anak-anaknya bapaknya meninggal, suaminya. Ya anak yatim. Wa ma taraka syai'an sedangkan bapaknya tidak meninggalkan buat mereka sesuatu apapun. Ya. Miskin. Suaminya miskin mati nggak ninggalin pabrik. Wana syaribah, sedangkan saya ini syaribah. Kerabat Rasulullah. Masih apa namanya? Ada nasab ya. Syaribah. Kalau laki sayyid. Kalau di sini terkenalnya Habib. Kalau di Arab, di Mesir itu Sayyid. Ya. Syarif. Kalau di Mekah Syarif. Kalau yang perempuan syarifah. Kalau Habib kita Habib juga di muka dipanggil. Iya. Iya, Sayyid. Kalau naik kapal ya Saudi. saya Sayyid. Panggil tuan kita semua. Sayyid. Kalau di sini Habib Habib beda Habib. Wala a'rifu ahadan aqsiduhu. Saya enggak enggak kenal seorang pun yang bisa saya paranin, saya tuju. Bingung. Ya. Bapaknya mati, nggak ninggalin apa-apa. Saya minta bantuan karena saya bingung, nggak ada yang saya bisa paranin. Ya. Mau minta tolong nih siapa? Wa ma kharajtu fi hadzal yawm illa an darurah ahwajatni ila badli wajhi Ya adalah aku keluar pada ini hari melainkan darurat nih. Kalau nggak begini nggak keluar deh. Yang mendorong aku, yang membutuhkan kepada aku ya gitu ya, nih. Yang mendorong aku ila badri wajhi. Ya. Apa namanya menghinakan wajahku. Dan orang kalau dia minta kan hina banget. Ini kepaksa banget nih. Gak kagalan keluar kalau nggak ada hajat model begini untuk menghinakan wajah. Ya. Makanya kita kalau orang datang minta tolong ya. dia udah hinain wajahnya itu begitu malu kalau nggak perlu banget nggak ngomong. Lain tukang tepu deh. Kok tukang tepu memang ada malunya sono nipu sini nipu. Tapi kita nggak suzon sama orang jangan yang datang nggak suzon. Ini urusan dia. Walai li adatun, saya nggak biasa di dalik seperti ini. Minta-minta begini nggak biasa. Karena terpaksa ya. Wagalar rojulu maka orang itu berkata binafsi dalam hatinya. Eh pada dirinya. Dia dalam hatinya ngomongnya. Ana ma'amliku syai'an. Gue nggak punya apa-apa, dia nggak tahu ini. Ya. Habis jatuh, habis bangkrut kerek disaleh orang kali ya dalam hati dia walau ini ghair hadat sawu nggak ada padaku melainkan ini ini baju doang wa in khala'tuhu in kashafat aurati kalau aku buka nih baju cuma satu atu ini panjang ya nggak tutup aku buka auratku tapi wa in raddatuhu Tuhan, kalau aku tolak permintaannya, fa ayu udri? fa ayu uzrin ni 'inda Rasulillah. Gimana caranya minta maaf ke Rasulullah nih? Ini cucunya datang minta bantuan. Kalau saya kasih baju, saya telanjang. Kalau saya nggak kasih, saya malu mau taruh kayak gimana sama Rasulullah nih? Nanti dia omel dia eh Cucuku datang minta bantuan, lo kagak bantu. Ya, yeah, padahal kamu minta syafaatku. Malu kita kalau nol. Sayyid, Syarifah datang minta tolong, kita nggak mau bantu. Oh, mau taruh di mana mungkin? Sama halnya orang yang celak-celak Abu Bakar, mertua Nabi, yang celak Aisyah, yang nyela Umar, yang nyela eh, Abu Abu Talib pamannya, eh dia bilang <laughs> mati kafir. Tapi nanti nggak ada wajahnya itu nggak bisa nongak ke atas ketika berhadapan Rasulullah. Dua-duanya itu masuk Islam, cuman ketika udah meninggal dibangkitin lagi sama Allah dalam kitab Kasyifatus saja. Abu Talib dibangkitin lagi sekedar syahadat doang. Habis syahadat mati supaya dia termasuk min zumratil Muhammadiyah. Kalau dia terang-terangan di situ Islam kelemah Nabi nggak ada lagi yang yang dihormatin. Jadi nggak ada lagi yang bisa dipandang orang kafir buat hajar Nabi. Tapi karena Abu Talib masih rahasiakan keimanannya. Ya. Cuman ahli tafsir kebanyakan lastatahdi apa inna kala tahdi man ahbabta dia yang pintar Abu Talib itu zahir itu ayatnya zahir kalau hakikatnya mendingan diam deh kalau nggak nggak dapat nggak dapat satu pemahaman yang benar mendingan jangan ngomong pak mendingan ngomong yang model begini selama daripada ngomong tuh ayatnya biar paman nabi kalau jangan Ya. Kalau salah gimana? Kalau benar aja nggak ada nggak ada nggak ada mungkin, ya nggak bisa naruh mungkin. Sama ayat tabat ada ya aja nggak boleh diamalin berulang-ulang. Tabat. Itu kan pamannya Nabi itu yang dia itu Abu Lahab. Tapi Nabi nggak senang dengar tuh ayat berulang-ulang. Ya. Walaupun memang Abu Abu Lahab matinya kafir, jelas. Tapi Nabi kalau dengar ayat itu sedih. Ya. Karena biar gimana pamannya. itu Sampai begitu. Umirnya dibangkitin. Kan mati zaman papro. Mati zaman nggak ada kenadian, nggak ada belum satu rasul, jadi nggak ada kewajiban buat beriman dengan Rasulullah. Jadi zaman papro. Kalau dia baik dia masuk surga, menurut nalurinya, nggak ada kewajiban buat ya beragama. Cuman kalau di masa fatrah kan berarti dia di luar umat Nabi. Dibangkitin sama Allah sengaja. Syahadat mati lagi, balik lagi. Supaya masuk kumpulan umat Nabi juga emaknya. Mau taruh di mana mukaku? Aku minta uzur kepada Rasulullah. Enggak bisa. Wabala lalu dia berkata kepada itu Syarifah idhabi ma'i. Yuk ikutin aku, pergi bersamaku. Hatta u'tiyaka syai'an. Sehingga aku bisa beri kamu sesuatu. abad ma'ahu. Lalu dia pergi bersama tuh laki yang pedagang yang bangkrut. Ila manzili ke rumahnya dia. Fa'awdabaha 'ala al-bab. Sampai di rumah disuruh diam ke perempuan di pintu rumahnya. Tungguin di keluar. Wa dakhala dimasuk wa khala'a saubahu dibuka baju yang tadi itu yang dipakai buat sembahyang. Wa tajara dipakai kain. Ya, wa tajara bi khalaqi bi khalaqi pakai kain yang udah butut. Kain yang udah khalaq ya. Kalau bulu akhlak. Kalau khalqi ha? bentuk ciptaan. Kalau khalaq jelek ya, usah. Itu bahasa Arab hebat. Bahasa Inggris mah gampang kalau mau belajar bisa ya. Belajar aja ngapalin, katanya diri juga. Satu kata satu makna. Tapi kalau bahasa Arab satu kata tergantung bacanya. Mau baca bulu akhlak, baca balgi bentuk. Kalau khalat ya. Buluk. Wajibukal khalaq, mukailu buluk menjarang digunakan itu bahasa ya. biasanya malah buat baju buat kain lalu tanah indah dia pakai kain yang sudah jelek yang rusak yang dia punya Sumana walaha sauba. Kemudian diberikan kepada perempuan itu bajunya yang dia tadi pakai min syakil ba dari celah pintu dari celah nah, syakil bab itu kalau pintu kan biasanya dua itu syak sebelahnya ya. dari celah pintu deh Wagana kalau dia berkata untuk perempuan karena dikasih baju gila albasagallahu min khulalil jannah ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد Semoga Allah pakaikan kamu dengan hulalul jannah. Mulia santor ke. Ngasih baju didoain, semoga Allah berikan pakaian sorga. Nama itu syarifah. Wala ahwajaka fi baki umrika ila ahadin. Semoga engkau nggak perlu, nggak butuh sepanjang umurmu kepada orang pun, kepada seorang pun. Jadi doa ya, didoain biar pakai dipakaikan perhiasan surga sehingga nggak nggak perlu bantuan orang lain. Ya, maknanya jadi cukup. Panjang umur, sisa umurnya. Fabari'a bidu'ai hajirang dengan doanya itu perempuan. Wa aghlagal bab itu tutup pintu. Ke perempuan jalan tutup pintu wa dakhala baitahu dia masuk ke dalam rumah Ya yazkurullah ta'ala ila lail. Zikir sampai malam. Sub manam, habis zikir tidur. Waro'atil manam haura. Dia lihat dalam tidurnya itu haura'a bidadari. Lam yarar ra'un. Orang nggak pernah lihat ahsana minha yang lebih cakep dari tuh bidadari. Kale deh. Omas kalah. Nah. Lagi oh, omas ya. Siapa itu? Perempuan yang cakep siapa? Hah? Yang artis siapa? Siapa? Fir'aun. Masa Fir'aun artis sih? Pala. Wabiyadiha tubaha. Di tangannya ada apel. Ini bidadari mau apel. Gak atarat ma baina ma baina sana wal ard. Wangi. Ya, dari langit sampai bumi wangi harum. Fanawalathu at-tufa'ata. Dikasih mie bidadari ke apel. Bidadarinya harum baunya. Ma baina sama wal ardu harumnya. Ya. Maka syaraha lalu dia belah. Wa kharaja minha hullatu keluar. Dari itu dari tupah tadi ulah terhiasan min ulalil jannah daripada perhiasan La yusawi lah dunia. Nggak bisa disamain dengan dunia. Ya wa ma biha. Dunia apa yang diantaranya itu nggak bisa. Ya, bandingin mahalnya itu hiasan perhiasan surga. Ba'al basat pul hullata. Lalu tuh perempuan pakaian. Tuh bidadari pakaian dia tuh hullah tadi. Perhiasan yang di dalam apel. Wajalah sakti hujri duduk di pangkuannya. Tidak dari duduk di pangkuannya. Dek kalungnya duduk di pangkuannya. Cakep, wangi. Taruh kalungin pula duduk di pangkuan. lah tu tuh yang ngipi tadi lagi nanya dong. Man anti siapa itu? Bagaimana anak asyura. Saya asyura tuka Istri kamu. Oh halal, pantas di pangkuan ya. Halal. Mimpinya aja halal Ya. Mimpinya aja halal. Kalau udah ada kan mimpi yang haram ya. Bini orang di pangku. Haram. Mimpi itu mimpi aja dosa. Ya, gak dosa mimpi. Ayalan yang dosa itu. Ana asyura zaujatuka bil jannah. Istri istri kamu di surga. Fagala fabima niltu. Kenapa aku dapat ini? Zalim. Fagala tu dari jawab bida'wati tilkal miskinah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Miskinatin armalati wal aitam. Alladzina ahsatta ilaihim bil amsi bil amsi. Lantaran pertolongan kamu terhadap wanita janda miskin dan yatim yang kamu berbuat baik kepada mereka kemarin. Pantabaha mendusit. Orang Betawi bilang mendusit. Lagi sedang-sedangnya enak. Mendusit. Ya. Nyambung lagi. Wa indahu minasururi ma la ya'lamuhu illallah dan dia memiliki kegembiraan yang nggak bisa diutarakan deh. Ke kegembiraan itu nggak bisa diungkapin, nggak bisa diketahui modalnya kayak apa itu gembira. Illallah melainkan Allah yang tahu. Girangnya gitu kayak apa. Ya, gitu. Wagad ada abada min tibihil maka, Dan sungguh masih ada. Ya. Itu wah harumnya tuh wangi tadi. Ya. Al-makanu di tempat itu masih bau ngomong mimpi tapi ngambrongnya itu bau bidadarinya masih enak masih berasa enak eh, ini minyak wanginya udah modal dari badan dia bukan minyak wangi kayak kita bikin yang ini demen belum tentu hanya demen ya bener tapi lagi minyak wangi anak muda pakai kakek beda oh beda muda niki, Kenzo daun, apa lagi? Bos, Hah? Pulgar, orang tua nyong nenek-nenek melati, sewa jalan ikut-ikut anak. Lagi. Kalau yang tuan lagi itu yang dari Mekah itu. Hah? Misik ya? Hah? saking teliti ya eh, Coba jajan yang udah ya tujuh puluh. Yang teliti mau kemana? Nggak cocok. Tapi kalau di minyak wangi cocok, siapa yang cium udah. Tersisa tuh baunya tuh. Dia ngedosin di tempat di kamar dia. Maka wada'a dia ulu wa sallar rak'atan dia sholat dua rakaat. syukur lillah karena berterima kasih kepada Allah. Summa rafa'at tarfahu ila sama. Habis bayang angkat wajahnya ke langit. Dibicara. bagala ya ilahi wahai Tuhanku, indana kana manami haqqan kalau mimpiku ini benar. Wa hadhihi zaujati fil jannah, ini istriku di surga yang tadi itu. binti ilaih. Eh, ya, takut aku. Biar buru-buru ketemumu, ketemu kamu ya Allah. Ya minta mati. Ini yang disebut kangen Allah Karena dia udah perlihatkan tempatnya di surga, pengen buru-buru gitu. Pengen buru-buru. Allah juga kangen, pengen juga dia ketemu dia. Akhirnya apa? Pamas tatama kalamu hatta ajalallahu bi ruhihi ila darisalah. Belum selesai omongannya itu. Ya Allah kalau ngimpi benar, cabut deh. Belum belum kelar omongan. Allah cabut. Oh takdir berubah dong kalau gitu yang namanya mati kan mukrom ya kalau Allah yang merubah gimana? Yang buat takdir sih ya yang merubah prerogatif apa namanya itu? Susah banget tuh ngomong. Kalau kita nggak bisa merubah takdir, tapi kita mau ya dari Allah. Ya orang yang baca selawat katanya kalau dibaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala yusalli 500 ya. kali kata Imam Ghazali setiap hari nanti dia bisa melihat Allah maknanya rindu pengen buru-buru maknanya ya. kemudian melihat melihat Rasulullah ya. sebelum mati Allah perlihatkan tempat di surga sebelum mati karena enak kalau mau mati kasih Esem aja. Ada ngelotok, melong-melong kata Kiai Haji Abu Syabir. Matanya melong-melong. Hah? Melong-melong. Mami teriak. Ya anak teriak, papi, papi. Gak denger. Gak denger, udah melong-melong. Kalau dia baik, matinya. Hatta ajalallah biruhi ila dari salam menuju ke negeri selamat akhirat surganya Allah subhanahu itu disebut darus salam surga wa'lam anna ma yaf'aluhu nasu yawm ashira ketahuilah ini komentar pengarang nih Zain Ketahuilah apa-apa yang diperbuat oleh manusia di hari Asyura, 10 Muharram, minal iktisal, mandi, khusus mandi, Urwah. Apa mandi nama itu? Bulan Muharram. Kayak mandi Muharram doang Tau sekali ya. Khususin tuh bulan Muharram tanggal 10 dia mandi Pakai kembang, pakai ini macam-macam. Walau bersih bila judat pakai pakaian bagus. Wal iftihar pakai sifat mata. Wat minyak wangi wal ikhtida bil hina pakai pacar wa tabhil at'imati bil hubub masak makanan yang dari biji-bijian apa aja deh kacang hijau ini segala macam wa salatin wa salati dan sholat beberapa rokaat ya bid'atun mazmumatun kata pengarang ini, ini merupakan bid'ah yang tercela Fasunnatu tarok tarku dzalik kullihi katulluhu. Maka sunnahnya tinggalin itu semuanya deh. Ya, ya mandi yang khusus. Kalau mandi yang biasa memang nggak ada niat kita itu memang mandi aja. Pagi, sore, ya, apa Tapi kalau mandinya asurah ngaji di 12 malam, jam 1, ya, nyari keberkahan 10 Muharram, mandi pakai kembang, pakai ini pakai baju bagus, pakai celak, pakai celak, baunya wangi. Sengaja ngaji diperkuat itu untuk menyambut, untuk e, seolah-olah ada perintahnya di 10 Muharram. Itu bid'ah kan? bid'ah yang tercela. Yang bagus tinggalin di sini. Salat pakai khusus bayang 10 Muharram. Bid'ah li'annahu lam yab'alhu Rasulullah SAW wa ashabuhu wa la wala ahadun minal ammatil arba'ah. Iya, ya. Rasulullah tidak berbuat, sahabat tidak berbuat, dan imam yang empat tidak berbuat juga. Maka disebut bi'adun mazmumah. Kalau Rasulullah tidak berbuat, di zaman sahabat tidak ada, tapi tabi'in, tabi'in, ulama, ada empat mazhab yang masih memperbolehkan, itu tidak bila. Ya. Enggak. Kayak maulid itu enggak enggak bid'ah mazmumah. Kalau yang memang ada masih ada ikutan Imam Syafi'i siapa itu yang masih ya kan zaman salihuddin Al Ayyubi. Wa ghayruhum dan lain-lain mereka yang termasuk ulama. Wa ma ruya fiha al ahadis dan apa-apa yang diwayatkan padanya daripada hadis-hadis. Fakazibun katanya. Gitu. Fakadzibun mawdu'un. Dusta dan palsu. Wa anna ma ya yuf'alu fi kasirin minal buldan. Dan apa-apa yang diperbuat yang dilakukan pada kebanyakan negeri-negeri min iqadil qanadil al-kasira ya menyalakan lampu-lampu yang banyak layalin ma'rufatin minas sana daripada malam-malam yang dikenal daripada tahun itu Ya. Tahun itu bulan Muharram. Bid'atun qabihatun munkiratun. Bid'ah yang jelek yang diingkari. Munkaratun. Ya. Jangan. Apalagi pakai bentuk-bentuk itu. Bulan Muharram pakai apa? Bentuk-bentuk. Sampai darah. Bid'atun yang ada perintahnya kasih lebihin ya, lebihin uang belanja kepada anak, bini, anak-anak yatim. Lebihin uang belanjanya. Banyakin. Ya, jangan kasih uang lebih nggak laku. Uang lebih. Uang lebih palsu. Panjang. Kalau kalau dilempar lebih panjang kan. Wafaqana Allah liktisabil fadail wal zinabir rada'il. Semoga Allah berikan taufik kepada kita liktisabil fadail untuk melakukan kefadilah-fadilah wajtinabir rada'il ninggain kehinaan-kehinaan. Amin ya rabbal wallahu a'lam. Babul haji insyaallah minggu depan. Kelar ngaji maulid ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه حسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من بالعلم وزينا حلمي واكرمنا بالتقوى